واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melanjutkan taklim kita insyaallah kita akan melanjutkan uh, pembahasan daripada kitab Isyakul Hur fi Rasail Ahlus Sudur yang dimana pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke dalam bab al-ikhlas. Bab al-ikhlas. Ikhlas. I'lam anna al-ikhlasa syadidun. Wa mu'alijatun niyati tuhtaju li jihadin tawilin. Ketahuilah bahwasanya ikhlas itu syadidun. Ikhlas itu adalah berat sekali. Berat. Wa mu'alajun wa tuh niyati tuhtaju yang Dan memperbaiki niat itu sangat dibutuhkan bagi jihad yang panjang ini. Ikhwan Fila rahimakumullah bahwa ketahuilah bahwa yang namanya ikhlas itu meluruskan niat ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah syadid berat berat sekali. Yang dimana meluruskan niat ini, memperbaiki niat ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dibutuhkan. Benar-benar sangat dibutuhkan dalam rangka apa? Dalam rangka perjuangan kita meniti jalan jihad yang panjang ini. Kenapa? Karena tidak ada satupun ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan ikhlas. Karena sama-sama kita mengetahui bahwa syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu adalah ikhlas. Dan ikhlas bermakna al-khulus minas syirki. Yang dimaksud dengan ikhlas itu diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah al-khulus minas syirki yaitu bersih daripada kesirikan. Yang kedua adalah apa? Mutaba'ah. Mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niat ikhlas ini, ikhlas ini sangat dibutuhkan bagi kita untuk apa? Untuk jihad yang panjang ini. Kenapa? Karena jihad ini adalah apa? Kata Rasulullah SAW, Al-jihadu ma bin ila yaumil qiyamah. Jihad ini adalah apa? Madin. Kekal. Yang namanya jihad itu madin. Kekal ila yaumil qiyamah. Akan selalu ada sampai hari kiamat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Ikhlas ini kita butuhkan, sangat kita butuhkan. Dalam rangka apa? Perjalanan jihad kita yang panjang ini. Karena ikhwan filah rahimakumullah syadid ikhlas itu. Ana menyaksikan bagaimana bagaimana bergugurannya orang-orang yang di mana mereka dulu mereka apa? Mereka berada di atas jalan jihad, di atas jalan tauhid, tapi ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sijil, maka apa? Banyak berguguran. Banyak daripada mereka yang berguguran. Kenapa? Niatnya tidak khilas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak berguguran mereka. Yang dulu kita menganggap mereka ini adalah para pemimpin-pemimpin jihad, para ustad-ustad, ustad-ustad besar, komandan-komandan besar di front-front jihad di Indonesia maupun di luar sana. Tapi apa? Banyak anak menyaksikan sendiri bagaimana bergugurannya mereka di dalam penjara. Ya, ikhwan. Berguguran. Banyak di antara mereka murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada mereka mencong. Kenapa? Niatnya bukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak lurus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat kita butuhkan yang namanya ikhlas ini dalam rangka tujuan jihad kita. Menempuh jalan jihad kita yang tawil, yang panjang ini. Kenapa? Seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa al-jihadu madin ila Maka sepanjang hidup kita ini, maka kita butuhkan ikhlas ini dalam rangka apa? Dalam rangka Agar kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala ibadah kita, terutama amal jihad kita. Karena banyak pada waktu ini, zaman ini, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Bagaimana para sahabat-sahabat yang ketika mereka ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di antara mereka yang mati. Yang waktu itu sahabat datang. Datang kepada jenazahnya mengatakan di huwa fil jannah, huwa fil jannah. Tapi kata kata Rasulullah SAW, la huwa fil nar. Dia di dalam neraka. Kenapa? Ada yang namanya kira-kira. Kira-kira ini masih famili daripada Rasulullah SAW. Ketika meninggal, sahabat mengatakan, huwa fil jannah, huwa fil jannah. Tapi kata Rasul, huwa fil nar. Kenapa? Karena dia mencuri Gonimah sebelum dibagikan. Maka banyak orang. Orang yang berguguran di jalan jihad. Ada yang tujuannya mereka ingin mendapatkan dunia. Ada yang tujuan mereka apa? Agar mereka disebut sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Ada di antara mereka hanya ingin mendapatkan dunia berupa gonima dan segalanya. Makanya, mari kita luruskan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan, segala amal ibadah yang kita lakukan, jihad yang akan kita lakukan atau sedang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang ya, akhi. Perjalanan kita ini panjang, perjalanan jihad kita ini panjang. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis dari Salamah bin Ufair al-Kindi radhiyallahu anhu ketika waktu itu beliau bersama Rasulullah SAW sedang berdiri datang satu orang laki-laki. Seorang laki-laki mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, orang-orang sudah orang-orang sudah meletakkan pedang-pedang mereka. Orang-orang manusia sudah menambatkan kuda-kuda mereka dan mereka mengatakan pada hari ini sudah tidak ada jihad lagi." Maka Rasulullah SAW apa? merah mukanya, marah mukanya menghadap kepada laki-laki itu. Seraya beliau mengatakan, "Kazzabu, kazzabu, kazzabu." Al-an ja'al kita, kata Rasul. Mereka berdusta, mereka berdusta, dan mereka berdusta. Sekaranglah, kata Rasul. Sekarang zaman jihad, kata Rasul. 14 abad yang lalu. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah maka kita butuh berhajat sekali kepada ikhlas ini ya ikhwan. Qila ishal atastari ayu syai'in asyadu ala nafsi. Sesuatu apakah yang paling berat atas jiwa itu? Ditanyakan kepada Sahal Atastari. Sahal Atastari ini adalah seorang ulama. Dikatakan kepada beliau, ditanyakan kepada beliau, ayu syai'in asyadu ala nafsi sesuatu apakah yang paling besar, paling berat bagi jiwa itu? Qala al-ikhlasu id laysa fi nasibun. Dia berkata, dijawab oleh Sahal atas tari al-ikhlas. Yang paling berat bagi jiwa itu adalah ikhlas. Kenapa? Id laysa fi nasibun. Karena tidak ada satupun daripada jiwa ini yang tidak membutuhkan, tidak berhajat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat ke-15 sampai ke-16. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu Allah, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa fiha la yubakhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u habita ma sana'u ma fi kanu ya'tam ila akhir ayat Barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya maka kami akan membalas, akan memberikannya dengan sempurna dan dia tidak akan dirugikan sedikit pun kata Allah Subhanahu wa taala. Ulaika allazina hum fil akhirati ilan nar. Dan mereka itulah orang-orang yang dimana nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa ilan nar kecuali hanya api, hanya neraka. Dan apa? Dan sia-sialah amalan apa-apa-apa apa-apa amalan mereka yang mereka lakukan di dunia dan dihapuslah oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan mereka. Ini gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala di mana orang di mana mereka beribadah kepada Allah, beramal selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Jihadnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala segala apa yang dia lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini hanya akan mendapatkan neraka di akhirat nanti. Ini mana? Allah akan membalas dengan keinginan dia apa yang dia inginkan daripada ibadahnya itu. Dia menginginkan menginginkan dunia, maka Allah akan menyempurnakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dunia yang seperti dia inginkan. Agar apa? Agar nanti di akhirat dia tidak lagi menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan di dunia untuk dia. Kenapa? Itulah yang menjadi goyah dia. Menjadi tujuan dia. Jihadnya untuk dunia, jihadnya untuk jabatan, jihadnya agar dipandang, dipanggil, dipandang sebagai sebagai komandan, dipandang sebagai pahlawan, dipandang sebagai pemberani. Maka itulah yang dia dapatkan. Maka di dalam hadis hadis sahih Rasul SAW bersabda mal a'malu binniyah sesungguhnya amal itu berdasarkan kepada niat fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih Fahijratu ilallah wa rasuluh. Jika hijrah kalian untuk Allah dan Rasul, maka kamu akan mendapatkan Allah dan Rasul. Fainkanat hijratu li dunia. Barang siapa yang hijrahnya itu dunia. Dan untuk apa? Dan untuk perempuan, untuk wanita yang ingin dia nikahi. Fahijratuhu ila nadhara alaih. Hijrahnya untuk apa yang dia Harapkan itu. Hadis ini asbabul khuruj hadis ini. Hadis ini juga sering sering disebut sebagai hadis hadis Ummu Qais. Hadis hadis Ummu Qais. Kenapa? Asbabul khuruj hadis ini adalah ketika ada seorang laki-laki seorang laki-laki yang dia berhijrah berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Tujuannya apa? Tujuan hijrah ini bukan untuk Allah dan Rasul. Tapi untuk apa? Mengejar seorang wanita yang menjadi pujaan hati dia. Ummu Qais itu. Maka Rasul mengatakan barang siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Maksudnya barang siapa yang ibadahnya itu untuk Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang dia melakukan ibadah, melaksanakan ibadah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Tapi apa tujuannya untuk selain Allah? Untuk dunia, untuk wanita, untuk jabatan, untuk kehormatan. Maka apa? Allah akan balas seperti yang dia inginkan. Akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, perbaiki niat kita illallah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kisah ikhwan. Kisah zaman Rasulullah SAW. alaihi wasallam yaitu seorang badui. Seorang badui. Seorang badui ini suatu saat dia ikut berjihad bersama Rasul SAW. alaihi wasallam ikut berjihad bersama Rasul SAW di satu peperangan. Ikut dia bersama Rasul SAW. Maka kaum muslimin pada waktu itu mendapatkan kemenangan. Mendapatkan kemenangan, mendapatkan gonimah yang banyak. Kembali dari peperangan sahabat. Rasulullah SAW bersama, para sahabat berserta seorang badui. Sesampai Rasulullah SAW di Madinah dibagikan gonimah kepada para sahabat. Tinggal satu orang. Tinggal satu orang. Ini mana ketika dipanggil namanya, dia tidak ada tempat. Yaitu si badui tadi. Maka dititipkanlah oleh Rasulullah SAW jatah gonimah untuk si badui ini kepada seorang sahabat untuk diantarkan ke rumahnya. Begitu sampai di rumah si Badui ini, sahabat memberikan gonimah yang memberikan jatah hak dia hak si badui tadi maka badui mengatakan mahali mazahali apa ini apa yang kau bawa untukku kata si badui Hari kiswatun dan nakamin Nabi Muhammad SAW, min Rasulullah SAW kata sahabat tadi. ini jatahmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kata Badui tadi kaget terus mengatakan malihazi kotontu malihazi tu. bukan untuk ini aku berjihad bukan untuk ini aku berjihad bukan untuk ini aku berperang diambil oleh Badui itu gunimah jatah dia dan segera dia menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampai di Rasulullah Alaihi Wasallam, dia mengatakan, Ya Rasulullah, mali hadhi qataltu ya Rasulullah. Wahai Rasul, bukan untuk ini aku berperang bersamamu ya, bersamamu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, bertanya kepada si Badwi, lalu untuk apa engkau berjihad, wahai, wahai sahabatku, wahai Badwi? Maka si Badu mengatakan, Ya Rasul, aku ingin ketika aku berjihad bersamamu, berperang bersamamu, menegakkan kalimat Allah bersamamu. Aku ingin agar apa? Tombak orang-orang kafir itu menembus leherku sambil menunjukkan titik di, di lehernya oleh Badu. Maka Rasul mengatakan tersenyum dan mengatakan, Naam, ambil jatahmu ini ketika ada perang lagi engkau akan engkau ikutlah bersamaku kata Rasulullah SAW. Ketika ada peperangan lagi, si Badui mendengar ada peperangan lagi, Badui datang menemui Rasulullah SAW, meminta diri agar apa? Meminta diri agar dia diikutkan lagi oleh Rasulullah SAW untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Peperangan terjadi, kaum muslimin dimenangkan, diperiksa satu-satu oleh para sahabat jenazah siapa saja yang sahih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang sahih pada waktu itu. Maka diketemukan oleh para sahabat jasad si Badui tadi sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, haza huwa, haza huwa." Ini dia ini. Man, siapa kata Rasulullah? Azalika huwa, apakah itu dia? Si Badui tadi, si Badui itu. Naam huwa, kata para sahabat. ya dia ya Rasulullah. Begitu Rasulullah datang, datang menuju jenazah Badui tadi. Subhanallah, Masya Allah. Ikhwan, Rasulullah SAW takjub melihat jenazahnya. Di mana tombak musuh Allah Subhanahu Wa Taala, tombak orang orang kafir itu tepat, tepat mengenai titik yang dimana dia pernah tunjuk kepada Rasulullah SAW pada waktu itu. Ikhwan rahimakumullah ini contoh daripada ikhlas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menginginkan Allah, kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka ikhwan, luruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jihad ini panjang. Perjuangan kita ini panjang. Jangan sampai di tengah-tengah perjalanan kita menuju perjuangan jihad ini, menuju Allah Subhanahu wa taala ini. Akhirnya apa? Terlempar kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mankanna yuridul hayata dunya wa zinataha Nuhafi ilaihim lagi siyabahum lagi Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, misalnya Allah akan membalas amalan-amalan dia itu dengan sempurna dan dia tidak akan dirugikan sedikit pun kata Allah Subhanahu wa taala. Berat, ikhwan. Berat. Ikhlas ini. Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau waktu itu beliau waktu itu adalah seorang petinggi di Baghdad. Di Baghdad. Yang dimana tiap malam dia beliau memikul makanan untuk orang-orang miskin. Sepanjang hidupnya dia memikul memikul makanan bagi orang-orang miskin dibagikan ke rumah orang-orang semalam hari di mana tidak ada satu orang pun yang menyaksikan dia. Orang-orang miskin pun penasaran siapakah yang selama ini selalu membawakan mereka makanan setiap malam, setiap malam selalu ada makanan di depan rumah mereka, di depan pintu rumah mereka tanpa mereka ketahui siapa yang mengantarkan makanan. Maka ketika Husain bin Ali meninggal, ketika jenazahnya dimandikan oleh orang-orang pada waktu itu, terlihatlah di pundaknya, di pundak Husain bin Ali, berupa, gumpalan daging yang apa? Yang mengeras. Gumpalan daging yang mengeras. Di mana itu bekas daripada dia memikul berat, memikul beban yang berat tiap malam membagikan makanan kepada orang-orang miskin. pada malam hari setelah dia meninggal, maka tidak didapatkan lagi orang-orang miskin di badan itu makanan di depan rumah rumah mereka. Barulah mereka mengetahui bahwa apa? Bahwa yang selama ini mengantarkan makanan di depan rumah mereka adalah Husain bin Ali radhiyallahu an. Ini adalah tauladan bagi kita kisah-kisah yang dimana kita jadikan contoh bagaimana ikhlas di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Lijihadin tawil untuk jihad kita yang panjang ini. Untuk amalan jihad kita yang panjang ini. Jangan sampai ketika kita sudah berjuang di jalan Allah dengan tetesan keringat kita, curahan harta kita, tetesan darah kita, berkorban nyawa kita. Jangan sampai apa yang kita dapatkan hanya neraka. Jangan sampai yang kita dapatkan hanya nar, hanya neraka. Maka luruskan niat kita. Terus perbaiki niat kita illallah. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul Sufyan al-Thawi rahimahullah. Ma'alijitu syai'an asyaddu aliyya min niyati. Berkata Sufyan al-Thawri rahimahullah, ma'alitu syai'an asyaddu alaiya min niyati. Tidak ada sesuatu pun yang paling berat untuk aku obati atas diriku melainkan niatku kata beliau tidak ada yang paling berat bagi dia. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk dia obati. Untuk dia perbaiki atas dirinya itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Melainkan niatnya, kata Sofyan Sauri. فالنفس تحب الظهور والمدح ورياء ورياء وتميل إلى إلى البطالة والكسل وزينت لها الشهوات ولذلك قيل تخلص النيات على العمل أشد عليه من جمع الأعمال وقال بعضهم إخلاص الساعة نجاة العبد ولكن الإخلاص عزيز dan jiwa itu kata beliau Sufyan Jiwa itu tahibul zuhur. Jiwa itu cinta dengan kemasuran. Yang namanya jiwa itu cinta dengan kemasuran. Cinta dengan pujian. Dan ria ingin jadi puji. Yang namanya jiwa itu ingin dipuji. Ingin terkenal, ingin mahsur. Itu hakikat jiwa. Hakikat manusia. pengen dipuji, pengen dianggap sebagai orang, orang alim, pengen dianggap sebagai pahlawan, ingin dianggap sebagai orang yang berani. Itulah sifat jiwa. Jiwa manusia yang doluman, jahulah. Jiwa manusia yang zolim, zolim lagi sangat bodoh ini. Kita. Nafsu, nafsu, tahibu buhuri wal madhi waria Cinta dia yang namanya jiwa itu cinta dengan kemasyuran, cinta dengan pujian, cinta dengan ria. Kenapa? Dan dia itu condong watamilun ilal pola wal Dan yang jiwa itu cenderung ya, cenderung cinta dengan apa? Menganggur, cinta dengan kemalasan. Ini sifat jiwa itu. cinta dia terhadap kemahsyuran, pengen dipuji, pengen dianggap sebagai orang alim, ingin dianggap sebagai pahlawan, ingin dianggap sebagai pemberani, ingin dipuji dia. Dan apa? Cenderung jiwa itu untuk apa? Berifat malas, menganggur. Maka Rasulullah SAW selalu mengajari kita untuk apa? dalam zikir pagi, petang itu. Allahumma a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung daripadamu dari apa? Kasali. Dari kemalasan. Karena apa? Karena jiwa itu condong, cenderung dengan yang namanya malas, menganggur. Tapi apa? Dia pengen dipuji, pengen mahsur agar dianggap orang sebagai orang alim, dianggap sebagai orang yang berani dan sebagainya. Wazuyinat sahwatu dan apa? Jiwa itu condong dan dihiasi dengan sahwat, Dihiasi dengan Sahwat sahwat dunia. sahwat untuk meraih dunia harta, tahta, wanita, condong dia. Dihiasi oleh iblis itu di dalam jiwanya dengan apa? Syahwat. Terutama apa? Orang-orang yang berjihad di dalam Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kadar keimanan seseorang, maka semakin besar cobaan, ujian yang akan dihadapi. Semakin gencar pula syaitan itu menguji dia, menggoda dia. Maka di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa syaitan itu akan menghalangi, menghalangi manusia dari tiga pintu. Tiga pintu. Pintu pertama, syaitan itu akan menghalangi manusia dari pintu iman. Ketika seorang ingin beriman dengan benar kepada Allah, syaitan datang kepada kepada dia. Kenapa engkau ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Buat apa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Pintu pertama. Maka ketika dia mampu untuk menghadapi cobaan itu, maka dia lolos dari pintu pertama menuju pintu keimanan, melewati pintu keimanan. Maka pintu kedua lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Itu apa? Syaitan akan menghalangi manusia dari pintu hijrah. Pintu hijrah. Ketika dia tidak mampu menghalangi manusia dari pintu iman, maka dia akan menghalangi manusia pada pintu hijrah. Untuk apa engkau berhijrah? Untuk apa engkau meninggalkan anak istrimu, meninggalkan pekerjaanmu, meninggalkan harta bendamu, meninggalkan keluargamu, meninggalkan negerimu? Untuk apa engkau berhijrah? Apakah engkau tidak takut kehilangan keluargamu, kehilangan hartamu, kehilangan istri anakmu, kehilangan perbendaharaanmu? syaitan. Maka ini, ini juga paling berat ya, kawan. Paling berat pintu hijrah. Pintu hijrah. Ana dulu bersama beberapa ikhwan ketika keluar dari lima ketika meninggalkan anak istri yang mana waktu itu kami sudah bersumpah bahwa kami tidak akan kembali lagi ke Bima keluarnya kami itu adalah keluar untuk selama-lamanya. Sahih di jalan Allah Subhanahu wa taala atau Islam itu tegak. Pada waktu itu anak meninggalkan rumah dalam keadaan Haifa dan Najwa itu sedang tidur. Begitu ingin anak tinggalkan mereka, subhanallah, masya Allah godaan syaitan itu sungguh luar biasa. Anda rasakan sendiri. Bagaimana luar biasa goncangnya hati anak waktu itu. Untuk apa engkau pergi? Kenapa engkau tega meninggalkan anak-anakmu yang sedang tidur ini? Apa yang kau kejar? Kenapa engkau meninggalkan pekerjaanmu, istrimu, anakmu, dan segalanya? Masya Allah. Luar biasa goncangan di hati. Ketika anak naik demo waktu itu, tambah menjadi-jadi. Kembali, kembali, kembali, kembali kamu, kembali kamu. Kenapa engkau berangkat? Kenapa engkau berangkat? Subhanallah. Tapi ketika anak bertemu dengan teman-teman, maka hilanglah itu semua. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan hati. Maka ini berat, ya kawan. Apalagi sekarang ketika daulah Islamiyah berhijrah menuju tempat non jauh di sana. Irak wa Suriah. Berat. Maka ini ujian keimanan. Antum yakin bahwa ini adalah ujian keimanan. Dimana ketika antum tidak mampu untuk melewatinya, maka antum akan gagal. Antum akan gagal. Gagal apa? Gagal untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Gagal untuk meraih jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi antum, wajib bagi kita untuk menabrak. Untuk menghilangkan hal itu. Untuk menerjang hal itu. Berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pintu kedua yang dimana syaitan berada di jalan. Di pintu gerbangnya. Dan pintu yang ketiga ini adalah pintu yang paling berat ini ketika seorang hamba itu mampu melewati godaan syaitan pada pintu iman, pintu hijrah, maka dia akan digoda di pintu terakhir, pintu yang paling berat. Itu pintu jihad. Setan akan menggodanya, kenapa engkau ingin berjihad di jalan Allah? Bukankah engkau akan luka? Bukankah engkau akan ditangkap? Bukankah engkau akan mati? Ini pintu terakhir, pintu yang paling berat. Yang dimana banyak orang yang gugur di dalam Jangankan orang yang belum pernah untuk melangkah ke arena jihad. Orang yang pernah merasakan manisnya jihad. Pernah merasakan nikmatnya jihad. Banyak yang berguguran ya ikhwan. Banyak berguguran. pintu terakhir pintu jihad fisabilillah pintu yang paling di mana Allah Subhanahu wa taala seperti yang anda jelaskan pada pertemuan ini yang lalu ini adalah pintu di dimana Allah menjadikan seseorang itu menilai benar atau tidaknya iman hambanya itu. Ulai sobekon siapakah orang-orang yang lurus iman itu? Ini di pintu terakhir, pintu jihad fi salimah. Ikhwan, rahimakumullah. Saudara-saudara, dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Berapa banyak orang yang bertauhid pada hari ini? Bisa kita hitung berapa banyak orang yang beriman pada hari ini. Di tengah-tengah kemusyrikan, kekafiran, kemurutan, dan yang merajalela di muka bumi ini. Sedikit, sedikit sekali. Setelah kita mendapatkan sedikit sekali orang yang beriman itu, maka akan disaring lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengaku beriman ini sedikit sekali yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disaring lagi oleh Allah. Beriman, banyak orang yang mengaku beriman, mengaku bertauhid. Tapi apa? Sebagian besar daripada mereka meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan semakin sedikit Orang yang beriman, mengaku beriman, mengaku bertauhid sudah sedikit, sedikit. Maka akan lebih sedikit lagi di antara orang yang orang yang mengaku bertauhid ini yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa dan akan lebih susah lagi, akan lebih sedikit lagi. Orang yang beriman, lalu mereka berjihad. Sedikit, yaitu orang yang beriman dan berjihad, tapi mereka tidak ikhlas di jalan Allah. Sedikit, lebih sedikit lagi. Kenapa? Banyak juga orang yang bekerja di jalan Allah, yang mereka jihadnya bukan karena Allah. Seperti Anda sampaikan tadi. Lebih sedikit lagi, ikhwan. Sedikit lagi. Lebih tersaring lagi. Sudah sedikit yang mau berjihad, lebih sedikit lagi daripada karangan orang yang berjihad ini yang jihadnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jihadnya karena dunia, ada yang jihadnya karena wanita, ada yang jihadnya karena apa? Ingin masyhur. Kenapa? Fannafsu tuhibbu zuhur wal madah wa riya. Kenapa? Jiwa itu cinta kepada kemasyuran, cinta kepada pujian dan cinta kepada riya. Sudah sedikit yang beriman, sedikit yang berjihad, sedikit yang ikhlas dalam berjihad. Setelah itu, setelah mereka beriman, berjihad, ikhlas, maka lebih sedikit lagi di antara orang-orang ini yang istiqomah di atas jalan ini. Lebih sedikit lagi, ikhwan, lebih sedikit lagi. Masya Allah, lebih sedikit lagi banyak ketika mereka itu beriman, mereka berjihad, mereka ikhlas, berjihad. akhirnya suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak istiqomah mereka. Gugur mereka di tengah jalan. Di penjara inilah anak menyaksikan bagaimana berguguran orang-orang. Nah, haula wala quwata illa billah. Komandan-komandan besar, ustadz-ustadz kabir, satu satu besar. Alumni, oh, alumni Moro, alumni Afghanistan. Komandan-komandan di Moro, komandan-komandan di Afghanistan. Apa sekarang kita dapatkan? Antum bisa saksikan. Bagaimana orang-orang yang antum tahu tanpa anda sebutkan namanya berguguran balikan dengan Allah tidak istiqomah lebih sedikit lagi ya, ikhwan orang yang dia beriman, berjihad, terus berjihadnya ikhlas, terus ketika ikhlas istiqomah, lebih sedikit kan. Maka setelah itu lebih sedikit lagi daripada orang-orang yang istiqomah ini yang akhirnya apa? Khusnul khotimah. Mati dalam keadaan khusnul khotimah. Sedikit lagi. Sangat sedikit. Maka kita ukur diri kita ikhwan fina rahimakumullah. Ukur diri kita. Berada di posisi yang mana kita ini? Berada di posisi yang mana kita ini? Dengan amal yang sedikit ini, dengan amal yang belum apa-apanya, dan tidak banyak, tidak sedikit daripada amal amal yang kita lakukan, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah amalan sedikit, amalan sedikit. Dari amalan sedikit itu, mungkin setengahnya kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala la haula wala quwwata illa billah. Ikhwan rahimakumullah. Ana ingatkan kepada anak pribadi dan antum semuanya. Mari kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala Niatkan, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. ولذلك قيل تخلص النيات على العمل أشد عليه من جمع الأعمال maka oleh karena itu meluruskan niat itu meluruskan niat itu atas amal itu lebih berat bagi para ulama itu dibandingkan dengan mengumpulkan amalan-amalan. Jadi men mengilaskan niat itu mengilaskan niat atas amal hanya karena Allah Subhanahu wa taala lebih berat dibandingkan apa? Dibandingkan melakukan amalan-amalan yang banyak. Lebih berat. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan berapa banyak? Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar hanya karena niat. Dan berapa banyak, betapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niat. Tidak ada gunanya. Amalan jihad, amalan apapun la yang tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika kita mengamalkannya dengan tidak mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Lain ya, tidak bermanfaat. Maka meluruskan niat untuk meluruskan niat lebih susah, lebih berat dibandingkan dengan mengumpulkan amalan-amalan. Maka berkata para ulama ini, makaulah ba'aduhum berkata sebagian mereka, ikhlas sa'atin najatul abd. Ikhlas sesaat itu akan mendatangkan kesuksesan selamanya. Ikhlas yang sesaat itu akan mendatangkan apa? kesuksesan selamanya. Walakin dan ikhlas aziz. Dan akan tetapi ikhlas itu lebih mulia. Lebih mulia, lebih agung lagi. Fajahid nafsaka fi ikhlasin niyati ukun baina khawfin wa raja'in وسوغان بالله وسوغان بنفسك وأبشر فإن العلم سبب اصطلاح النيات يقول دار قطني طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا الله فجاهد نفسك بإخلاص النيات maka bersungguh-sungguhlah engkau bersungguh-sungguh bersungguh-sungguhlah engkau bersungguh-sungguhlah dirimu jiwamu untuk meluruskan niatmu Dan jadikan, jadikan ikhlas ini di antara rasa takut kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah, husnuzon kepada Allah, dan suzon kepada diri kita. Husnuzon kepada Allah, dan apa? Seuzon kepada diri kita sendiri. Wa'abushir, dan berbahagialah karena sesungguhnya ilmu itu adalah sebab daripada luhusnya niat. Berkata Imam Ad-Daruqutni, kami talabna al-ilma li ghairillah fa'aba. Kami telah menuntut ilmu untuk selain Allah, maka kami enggan. Kecuali kami jadikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فينبغي لطالب العلم ألا يفطر عن محسبة نياته ومراجعة نياته Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69 walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin dan orang-orang yang mereka berjihad di jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Fayam bagi dan sudah sepatutnya bagi orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu untuk tidak lupa, untuk tidak berhenti an muhasabati nafsihi umurojati niyati. Dan sudah sepatutnya bagi pola bulan orang orang-orang yang menuntut ilmu itu untuk tidak berhenti daripada apa? muhasabatunya muhasabatun nafsi mengintrospeksi dirinya dia memuhasabah hatinya memuhasabah dirinya dan apa untuk murojaati niyati dan untuk selalu memperbaharui niatnya memperbaharui niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala ketika niatnya mulai melenceng daripada niatnya untuk Allah cepat-cepat kembali Sifat-sifat ingat bahwa ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. كان الحسن البصري كثيرا ما يعاتب نفسه ويوبخها فيقول تتكلمين بكلام الصالحين وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين والمرائين والله ما هذه صفات المخلصين حسن البصري adalah kathiran ma yutam. Hasan al-Basri adalah seseorang yang dimana banyak sekali dia mencela dirinya. Mencela dirinya. Wayuwabikhuha. Yuwabikhu itu menempeleng. Seakan-akan dia menempeleng jiwanya itu. Banyak sekali dia. Hasan al-Basri ini beliau ini apa? Mencela dirinya kadang-kadang ingin menempeleng dirinya, jiwa itu. Dan dia berkata, tatakallamina di kalami salihin. Wahai jiwa, wahai Hasan, dia berkata kepada dirinya pribadi, kamu berkata dengan perkataan orang-orang soleh, wa taf'alina fi'lal fasiqin al-munafiqin al-mura'in. Tapi kamu beramal dengan amalan orang fasik, beramal dengan orang munafik, beramal dengan amalan orang riya. Subhanallah. Imam Hasan Al-Basri ya ikhwan. Mencela dirinya. Wahai, wahai diri, wahai diri. Kamu itu berkata dengan perkataan orang soleh. Tapi kelakuanmu itu. Kelakuanmu itu. Kelakuan orang-orang fasik, orang munafik, orang ria. Masya Allah. Bagaimana kita ya ikhwan. Bagaimana kita? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering juga ya Umar beliau mengatakan ya Umar bikh bikh ya Umar bikh bikh ya Umar bikh bikh beliau mencela dirinya wahai Umar siapa kamu itu Umar siapa kamu itu subhanallah apalagi kita apalagi anak Bilal Bilal kamu itu siapa Bilal Amal juga tidak ada. Jihad juga berapa? Baru berapa jihadnya? Lah orang-orang Orang-orang soleh ini. lebih bikalami solehin, Berkata kepada dirinya nih. Imam Hasan Al-Basri. Umar bin Khattab juga. Kamu berkata dan perkataan orang-orang soleh. watafain fi lil fasiqin wal munafiqin wal mura'in tapi tingkah laku itu tingkah laku orang-orang fasik orang munafik orang-orang dia wallahu mahali sifatul mukhlisin dia berkata kepada diri sendiri wallah demi Allah ini bukanlah sifat daripada orang-orang yang mukhlisin orang-orang yang jujur subhanallah Coba bandingkan dengan orang-orang pada hari ini. Kita pada hari ini. Amal baru sedikit. Tapi merasa diri kita sudah melakukan melakukan sesuatu yang besar untuk Allah. Belum pernah belum pernah sedikit pun berada di medan-medan jihad untuk memperjuangkan agama Allah. Tapi kita merasa sudah melakukan sesuatu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. قال الذهبي رحمه الله ينبغي للعالم أن يتكلم بنية بنيته وحسن قصده فإن أعجبه كلامه فليصمت فإن أعجبه صمت فلينطق ولا يفطر عن محاسبة نفسي فإن تحب الظهور والثناء berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah dan sudah sepatutnya bagi orang alim itu an yatakallama biniyatihi husna qasdi sudah sepatutnya bagi orang yang ber, orang alim, orang berilmu itu untuk berkata dengan niat dan tujuan yang baik. Ketika dia berkata, berkatalah dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Dan ajabahu kalamahu semua. Barang siapa yang ketika dia berbicara, dia merasa takjub, Ketika dia bicara, dia merasa takjub dengan Tuhan. Oh, hebat sekali saya. Ketika saya berbicara, banyak yang tercengang. Banyak yang takjub. Maka ketika kita merasa seperti itu, maka falnya smooth. Maka diamlah. Jika dengan bicaranya kita itu, kita merasa ujub, kita merasa hebat. Lihat saya ini, pintar kan bicara, pintar ngomong, bisa dakwah, bisa ceramah. Jika kamu merasa, jika kita merasa dengan berbicara itu kita merasa ujuk, fal yasmut. Maka diamlah. aja in a'jabahu sumtu fal Jika kamu merasa ujuk, merasa takjub dengan diamnya engkau, maka berbicaralah diam seakan-akan seperti orang tawadu maka ketika kita merasa dengan diam kita itu dengan diam kita itu akan wujud pada diri kita maka berkatalah wala yafuru an muhasabati nafsi fa inna tuhibbu dhuhuri was dan jangan sampai kalian berhenti, jangan sampai berhenti daripada apa? Muhasabah, mengintrospeksi diri kita, mengecek amal-amal kita, mengecek niat kita. Kenapa? Fa'inna tahilul zuhuri wa sana'i. Karena dia jiwa itu cinta kepada kemasyuran dan cinta kepada Tuhan. Man sama'asam, man sama'asam Allah Barang siapa yang ingin diperdengarkan, maka Allah akan perdengarkannya. Dan siapa yang ingin dipuji, dengan amalannya yang ingin dipuji, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memujinya. Dia hanya akan mendapatkan pujian dari manusia. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka luruskan niat kita hanya kepada Allah. Ini jihad yang tawin, untuk jihad yang panjang ini. Untuk perjuangan kita yang panjang niatkan, luruskan, perbaiki terus niat kita, perbaiki terus niat kita. Niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis hadis kursi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala firman: "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu." فاستحدوني أحدكم يا عبادي كلكم جائعون إلا من أطعمته فاستدعموني أدعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إن هي أعمالكم أهسيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليمحد الله ومن وجد ومن وجد غير ذلك فلا يلومن فلا يلومن إلا نفسه إلا نفسه Ya ibadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu bolun, kalian semua itu sesat. Kecuali siapa yang aku tunjuki bagi mereka petunjuk. Kecuali siapa yang aku, aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku, maka niscaya aku akan memberikan kalian petunjuk Ya ibadi, kullukum ja'iun, wahai hambaku. Sesungguhnya kalian semua itu adalah lapar. Lapar. Kecuali siapa yang aku beri makan kepadanya. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian makanan. Wahai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautuhu. Sesungguhnya kalian itu adalah telanjang kecuali sesiapa yang aku berikan pakaian kepadanya. Mintalah kepakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian pakaian, kata Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billayli wal nahar. Sesungguhnya kalian itu melakukan berdosa, berbuat salah, bermaksiat billayli wal nahar di siang hari maupun malam hari wa alfiru aghfiru dzunuba jami'a dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya kata Allah Subhanahu wa taala fastaghfiruni aghfir lakum maka mintalah ampun kepadaku kata Allah niscaya aku akan mengampuni kalian Ya ibadi wahai hamba-hambaku innakum lan tablughu dzurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni Sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa mendatangkan kemudaratan sedikit pun bagi kota Allah. Dan kalian juga tidak akan mampu untuk mendapatkan manfaat sedikit pun bagi kota Allah. Untukku kata Allah. Wahai hamba-hambaku ya ibadi innamhi a'malukum ukhsiha lakum summa wafikum iya. Sesungguhnya amalan-amalan bagi kalian akan dihitung semuanya dan akan aku balas secara lengkap kata Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada khairan falyamhadillah. Barang siapa yang dia mendapatkan kebaikan dari amal-amal yang dia lakukan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. man wajada ghairal dzalika barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah menyalahkan melainkan diri dia sendiri. Inna ahsantum ahsantum li anfusikum wa inna asa'atum falaha. Jika kalian berbuat baik mata, maka kebaikan untuk dirimu sendiri. Dan barang siapa yang melakukan selain daripada itu, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang dia lakukan. Akhwati, ikhwanil kiram, rahimakumullah. Coba untuk perhatikan hadis ini. Allah mengatakan kepada kita, kita ini semuanya dolin, sesat. Maka Allah yang memberikan kepada kita hidayah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah yang ikhlas kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa bahwa kita ini hebat. Jangan sampai kita merasa kita ini makhluk. Zaluman jahula kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab manusia itu zuluman jahula. Kita ini zuluman jahula. Zolim lagi sangat bodoh. Maka kata Allah, kita semua itu bolun. Sesat. Kecuali orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya petunjuk. Maka jaga petunjuk. Jaga hidayah ini. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah kepada Allah. Kita ini lapar, kata Allah, lapar kita. Maka mintalah makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak berpakaian telanjang kita kecuali Allah memberikan kepada kita pakaian. Mintalah pakaian kepada Allah. Dan sesungguhnya kata Allah kita ini melakukan dosa siang malam. Dosa kita melakukan maksiat saja yang kita lakukan kepada Allah. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ampunannya kepada kita. Maka apa? Jaga jaga niat kita kepada Allah. Ingat bahwa kita ini kita ini di bawah cengkraman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya kita Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita ini bab pertama di dalam kitab bisa kunhur fi rasail an fudur bab ikhlas yang dimana bab ini sebagai renungan bagi kita Agar apa? Agar meluruskan, senantiasa meluruskan niat kita, memperbaiki niat kita, ikhlas lillah. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada yang mungkin ingin untuk tanyakan, bisa ditanyakan. Kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Kalau belum bisa Anda jawab, insya Allah kita akan cari jawabannya sama-sama. Tafadhol. -sama.